Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fusul fi Sirat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih menyebutkan bagian dari penggalan kisah Al-Ifik fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum yang membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari berbagai macam tuduhan. Kemudian kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh al hafiz Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Berkata Abu Fida Imaduddin Ismail Ibn Umar Al-Shahir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهرين tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini dan itu setelah kedatangan mereka dari perang Banul Mustaliq atau perang Al-Muraisi' lebih dari sebulan julid alladzina takallamu fil ifki maka dicambuklah disebabkan karena mereka terjatuh ke dalam dosa al qadz melantarkan tuduhan tanpa bukti maka hukumannya adalah dicambuk. orang-orang yang ikut terlibat dalam membicarakan berita fitnah tersebut wa kana mimman julida Mistah ibnu Utsatsah termasuk yang dicambuk ketika itu adalah Mistah bin Utsatsah dan Hamnah bintu Jahash dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang telah kita jelaskan sebelumnya beliau bersumpah tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah namun Allah Subhanahu wa taala menegur hambanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa memberi maaf yang demikian lebih baik. Dan Abu Bakar pun memaafkan Mistah dan kembali memberi nafkah kepadanya. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla dhalika sa'ida 'ala al-mimbar. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebelum itu, yakni sebelum turunnya ayat yang membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan fitnah tersebut, beliau naik ke atas mimbar. Fa khataba al-muslimin Maka beliau pun berkhutbah di hadapan kaum muslimin. wasta'dzara min Abdullah bin Ubay wa وأصحابه faqala man ya'dziruni min rajulin بلغني adahu fi ahli wallahi ma 'alimtu 'ala ahli إلا khairan dan beliau meminta ada yang memberikan udur terhadap Abdullah bin Ubay dan teman-temannya dari kalangan orang-orang munafik yang menyebarkan fitnah terhadap diri Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, siapa yang memberikan uzur kepadaku dari seseorang yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui pada keluargaku kecuali kebaikan. Di sini pelajaran yang sangat berharga dari sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila tersebar berita yang menimpa salah seorang di antara keluarga kita, berita fitnah, maka hendaknya seorang berusaha untuk berhusnudzan berprasangka baik kepada keluarganya. Apabila dia mengetahui bahwa keluarganya adalah seorang yang saleh atau salihah, hendaknya dia mengedepankan husnul wan, tidak langsung menerima berita yang menyebar sebab yang demikian akan menyebabkan munculnya seudzan berburuk sangka yang belum ada kejelasannya oleh karenanya ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah Nabi saw. alaihi wasallam mengatakan wallahi ma'alim tu. ala ahli ila khairan demi Allah aku tidak mengetahui pada diri keluarga aku kecuali kebaikan beliau mengedepankan husnubuan bahwa yang diketahui dari Aisyah radhiyallahu anha adalah salahuha kesalehannya kebaikannya dan jauh dari uh, sesuatu yang dituduhkan kepadanya maka ini yang wajib bagi seorang suami kepada istrinya, kepada keluarganya untuk mengedepankan husnubwan ya dan tidak mudah untuk percaya dengan berita-berita yang menyebar yang menimpa uh, keluarganya. Wa rajulan ma 'alaihi la khairan. Dan mereka juga menyebutkan seorang lelaki, maksudnya Sofan. Sofan yang membawa Aisyah radhiyallahu taala anha dari tempatnya setelah dia sendirian. Aku tidak mengetahui padanya kecuali kebaikan. Wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i dan dia tidak masuk bertemu keluargaku kecuali bersamaku. Faqama Saad bin Mu'adz maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz beliau adalah pimpinan kabilah Al-Aus aku Bani Abdul Ashhal faqala Ya Rasulullah ana adhiruka minhu. Ya Rasulullah ana adhiruka minhu. Wahai Rasulullah aku uh, a'dhiruka minhu maksudnya aku meminta izin kepadamu ya dalam hal memberi udur kepada uh, orang tersebut maksudnya aku mem meminta izin kepadamu untuk membunuhnya Aku meminta izin kepadamu untuk membunuhnya. Fa in kana minal aus dharabna unuqah. Kalau seandainya dia dari kalangan Aus, yakni dari kabilahnya Sa'ad, kami telah memenggal lehernya. Wa in kana min ikhwanina min al-Khazraj amartana fa fa'alna amrak. Namun kalau seandainya dia berasal dari saudara kami dari kaum Khazraj, dari kabilah Khazraj, engkau memerintahkan kami tentang sesuatu terhadapnya, kami akan mengerjakan apa yang kau inginkan. Kami akan menjalankan perintahmu. Mendengarkan itu, maka berdirilah Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia mengatakan pada Sa'ad bin Mu'adh, Kadabta la'amrullah la taqtulhu. Engkau berdusta. Demi Allah jangan engkau membunuhnya. Wala tastati'u qatlahu dan engkau tidak akan membunuhnya kalau dia dari sukunya uh, Sa'ad bin Ubadah yaitu dari kalangan Khazraj. Walau kana min rahtika ma ahbabta yuqtal. Kalau seandainya dia dari kerabatmu, dari keluargamu, dari kabilahmu, engkau tidak senang ia dibunuh. Faqala Usaid bin Al-Hudair maka berkatalah Usaid bin Al-Hudair wallahi lanaqtulannah Demi Allah kami pasti akan membunuhnya. Fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin. Engkau adalah munafik yang membela orang-orang munafik. Fatathawara al-hayyan hatta kadu yaqtatilun. Maka kedua kabilah ini pun ah, masing-masing uh, masing -masing dari mereka saling bangkit emosinya hingga menyebabkan hampir saja mereka saling bunuh membunuh antara sebagian dengan sebagian yang lain falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusakkinuhum hatta sakanu sampai akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam terus berusaha untuk menenangkan mereka hingga mereka pun kembali tenang dan reda dari pertengkaran tersebut al hadis kata beliau hakadha waqa'a fi sahihain anna al muqawila li Sa'd bin Ubadah Sa'd bin Mu'adz Demikianlah yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa yang uh, yang dikatakan Sa'ad bin apa yang mengucapkan kalimat yang pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ya'dziruni min rajulin balagani adau fi ahli yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad inilah yang mengucapkan kalimat tersebut. Bahwa kalau seandainya itu dari kabilah kami maka kami akan memenggal lehernya. Dan kalau seandainya itu dari kabilah Khazraj maka kami menunggu perintahmu. Kami akan menjalankan perintahmu ya Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa yang mengucapkan kalimat ini yang kemudian dibantah oleh Sa'ad bin Ubadah adalah Sa'ad bin Mu'ad Sayyidul Aus pimpinannya kabilah Aus kata beliau wa hadha minal mushkilat allati ashkalat ala kathir min ahli ilm bil maghazi ini termasuk di antara hal yang menjadi problem oleh kebanyakan para ulama yang meriwayatkan tentang peristiwa sejarah dan peperangan. Kenapa demikian? Fa inna Sa'ad bin Mu'adz la yakhtalifu ahadun minhum annahu mata ithra Bani Quraidah. Bahwa tidak berselisih para ahli sejarah bahwa Sa'ad bin Mu'adz meninggal itu setelah kejadian Bani Quraidah. Bani Quraidah peristiwa Bani Quraidah terjadi setelah Khandaq terjadi setelah Khandaq. Waqad kanat aqibal Khandaq. Sedangkan peristiwa Banu Qurayza itu terjadi setelah selesainya perang Khandaq, perang Ahzab. Wahia fi sanati khamsin ala sahih. Dan yang benar bahwa peristiwa tersebut peristiwa Khandaq lalu kemudian disusul dengan Eh, memerangi Banu Quraybah terjadi pada tahun kelima Hijriah. Terjadi pada tahun kelima Hijriah. Thumma hadithul ifk la yushakku annahu fi ghazwati Bani al-Mustalik hadih. Wahia ghazwatul Muraisi' Kemudian berita yang menimpa Aisyah berupa fitnah tidak dilakukan bahwa itu terjadi pada perang Banul Mustalib Ini yang juga disebut perang Al-Muraisi'. Sedangkan perang Al-Muraisi ini terjadinya setelah Banu Quraidah. Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad beliau meninggal disebabkan karena uh, luka yang beliau derita radhiyallahu anhu itu setelah peristiwa Banu Quraidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengangkat Sa'ad bin Mu'ad untuk menjadi hakim dalam menentukan nasibnya Banu Quraidah. Yang kemudian beliau pun menetapkan bahwa yang telah balik dari kaum lelaki dan mereka seluruhnya dibunuh. Adapun wanita dan anak-anak mereka ditawan oleh kaum muslimin. Ketika itu Sa'ad bin Mu'ad sudah dalam keadaan sakit. Setelah peristiwa Banu Quraidah meninggal Sa'ad bin Mu'ad. Setelah itu terjadi peristiwa Banu Mustariq Nah, yang mengherankan bahwa disebutkan dalam riwayat tersebut terjadi pertengkaran antara Sa'ad bin Mu'ad dengan Sa'ad bin Ubadah dalam peristiwa hadithul ifik yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Semestinya Sa'ad bin Mu'ad sudah meninggal. Kenapa disebutkan namanya dalam peristiwa hadithul ifik ini? Nah, ini yang menjadi problem yang dipermasalahkan oleh para ulama utarikh tentang hal ini. Qala Zuhri fi ghazwatil Muraisi' berkata Zuhri tentang peristiwa perang Muraisi' wa qad ikhtalafa an-nasu fil jawab an hada bahwa para ulama mereka berselisih untuk menjawab hal ini keberadaan Sa'ad bin Mu'ad dalam cerita al-if yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha kenapa masih ada padahal kalau dirunut dalam sejarah mestinya dalam peristiwa benar Mustalik beliau sudah meninggal maka berkata Musa bin Uqbah fima al Bukhari anhu berdasarkan apa yang dihikayatkan oleh Imam Bukhari inna Ghazwat al Muraisi kana fi sanati arba' bahwa perang Banu Murai, al, eh, perang Al-Muraisi terjadi pada tahun keempat Hijriah. Jadi berarti kalau demikian perang Al-Muraisi terjadi sebelum Khandaq. Ya, berdasarkan Eh, eh, yang disebutkan oleh Musa bin Uqbah ini. Berarti Al-Muraisi atau Bani Mustalik terjadi sebelum Banu Quraidah. Ya memang jika demikian Sa'ad bin Ubadah, eh, Sa'ad bin Mu'ad masih hidup ketika itu. Namun kata beliau wahada khilaful jumhur. Ini menyelisihi jumhur. Ini menyelisihi jumhur. Jumhur ahli sejarah menyebutkan bahwa perang Al-Muraisi tidak terjadi pada tahun keempat. Terjadi setelahnya. Setelah Khandaq. ثم في الحديث ما ينفي ما قال لأنها قالت وذلك بعدما أنزل الحجاب Kemudian di dalam hadis ada yang menafikan apa yang disebutkan. Sebab dalam riwayat tentang hadis al-ifk, hadis yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha berupa fitnah, di sana Aisyah mengatakan wadzalika ba'da ma unzilal hijab bahwa kejadian itu setelah diturunkannya ayat hijab. Setelah diturunkannya ayat hijab ketika Aisyah radhiyallahu anha beliau tidur karena berharap pasukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin akan kembali menjemputnya maka beliau tidak meninggalkan tempat tersebut maka beliau tertidur sempat terbuka wajahnya sehingga sempat dilihat oleh Sofwan, radhiyallahu an dan beliau mengenal Aisyah radhiyallahu taala anha sebelum diturunkannya hijab. Setelah uh, pada saat Sofwan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maka Aisyah radhiyallahu taala anha kaget mendengarkan suara tersebut dan beliau segera memakai penutup wajahnya dan itu setelah turunnya ayat hijab. Nah, Turunnya ayat hijab ini kata beliau wala khilaf annahu nazala sabihata dukhulihi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab binti Jahsy. Tidak ada perselisihan bahwa turunnya ayat hijab di pagi hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Zainab binti Jahsy wa qad sa'ala sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsy an Aisyah fi dhalik faqalat ahmi sam'i wa basari Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa perang apa peristiwa fitnah tersebut sempat bertanya kepada Zainab bintu Jahash tentang Aisyah. Bagaimana menurutmu tentang Aisyah? Apakah benar seperti apa yang dituduhkan? Maka Zainab mengatakan, "Ahmi sam'i wa basari." Aku menjaga pandanganku dan pendengaranku. Yani beliau tidak ingin bercerita sesuatu tentang hal-hal yang menjelekkan diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti kan sudah menikah. Rasulullah alaihi wasallam telah menikahi Zainab ketika itu. Qalat Aisyah berkata Aisyah wahiyya allati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Zainab ini yang yang biasa menyayangi aku di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam وقد ذكر أهل التاريخ التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة خمس dan para ahli sejarah telah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Zainab itu pada bulan Dzulqa'dah pada tahun kelima Hijriyah pada tahun kelima Hijriyah maka batallah apa yang disebutkan walam yanjali al berarti problemnya belum juga selesai ya berarti itu terjadi pada tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab berarti bukan pada tahun keempat sebagaimana yang disebutkan Rasulullah menikahi Zainab pada tahun kelima pada bulan Dzulqa'dah nah maka ini lagi-lagi uh, menjadi problem Wa ammal Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar faqala Adapun Muhammad bin Yasar sahibu sirah beliau mengatakan inna ghazwata banil mustaliq kana fi sanati sittin wa dhakara fiha hadits al-ifki bahwa perang Banul Mustalik itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Dan setelah itu beliau menyebutkan hadis fitnah yang menimpa Aisyah illa annahu qala hanya di sana beliau mengatakan aniz zuhri diriatkan dari Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin udbah bin Mas'ud dari Aisyah fadzakara al-hadis faqala qala faqama Usaid bin Al-Hubayr jadi yang berdiri itu bukan Sa'ad bin Mu'ad ya karena kalau di tahun ke-6 Sa'ad bin Mu'ad sudah meninggal maka berdirilah Usaid bin Al-Hudair. Jadi bukan saat lalu Usaid yang mengatakan ana adziruka minhu. Walam yadhkur Sa'ad bin Mu'adz dan beliau tidak menyebut Sa'ad bin Mu'adz. Muhammad bin Ishaq tidak menyebut Sa'ad bin Mu'adz. Maka ini kalau dilihat dari sisi uh, sejalan dengan sejarah ini lebih pas bahwa yang mengatakan anak adiru kaminhu yang bersedia untuk memenggal leher uh, orang tersebut yang menyakiti Rasulullah SAW dan keluarganya adalah Usaid bin Al-Hudair bukan Sa'ad bin Mu'ad adapun Sa'ad bin Mu'ad telah meninggal oleh karena itu berkata Abu Muhammad bin Hazm wa sahih alladhi la syakka ini yang benar tidak diragukan padanya Wadhalika indana waham. Adapun riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan Sa'ad bin Mu'ad itu keliru. Jadi beliau membenarkan riwayat yang selain disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Padahal kalau melihat dari sisi ke kekuatan riwayat, kekuatan sanatnya lebih kuat yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun yang menjadi iskal penyebutan Sa'ad bin Mu'ad Ya, sementara Muhammad bin Ishaq meriwayatkan tanpa menyebutkan Sa'ad bin Mu'adz. Wa الكلام في ذلك dzalika اعترافه بأن ذكر dzikra Sa'ad jaa min turuqin Lalu kemudian Ibnu Hazm menjelaskan secara panjang lebar tentang hal tersebut bahwa yang benar yang berdiri adalah Usaid bin Al-Hudair bukan Sa'ad bin Mu'ad meskipun beliau mengakui bahwa penyebutan Sa'ad bin Mu'ad telah disebutkan dari jalur-jalur yang sahih. Qultu wa huwa kama qala insyaallah. Kata al hafnu Katsir ini yang benar. Sebagaimana yang disebutkan Ibn Hazm insyaallah taala. Ya, maksudnya bahwa secara umum riwayat yang disebutkan Bukhari dan Muslim sahih. Namun terjadi kekeliruan dengan disebutkannya nama Sa'ad bin Mu'adz. Kemungkinan besar terjadi kekeliruan di sini. Ya, karena kaitannya dengan pertengkaran antara Al-Aus dan Al-Khazraj. Yang ketika itu Sa'ad bin Mu'ad Sayyidul Aus. Sehingga terjadi kekeliruan oleh salah seorang perawi. Yang benar bahwa yang berdiri itu adalah Usaid bin Al-Hudair. Dan tidak disebutkan Sa'ad bin Mu'ad. Wallahu alam. وقد وقع من هذا النمط في الحديث مما لا يغير حكما dan telah terjadi dalam hadis yang seperti ini namun itu tidak merubah hukum dalam artian kisah itu benar, sahih, namun terjadi kekeliruan dalam menyebutkan nama. Telah terdapat dalam hal-hal yang seperti ini ahaditsu dawatu adadin. Ada beberapa hadis qad nabbahan nasu ala aktsariha di mana para ulama telah memberi tanbih, memberi peringatan dari kebanyakan riwayat yang terdapat kekeliruan kadang-kadang dalam penyebutan nama. Waqad hawala ba'dhum ajwibatan laha fata'assaf. Namun sebagian mereka menyebutkan jawaban-jawaban namun terlalu dipaksakan. Jawaban tersebut wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Walhasil ini perselisihan yang disebutkan oleh al Hafiz Ibnu kathir dan beliau sampai kepada kesimpulan bahwa yang bertengkar dengan Sa'ad bin Ubadah bukan Sa'ad bin Muadh karena diperkirakan Sa'ad bin Muadh telah meninggal pada saat terjadinya berita fitnah yang menimpa Aisyah. Namun yang berbicara ketika itu adalah Usaid bin Al-Hudair. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah wa akhir da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.